الركوع والسجود فالمقصود بهما التعظيم قطعا ولو جاز أن يكون معظما لله عز وجل بفعله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظما من موضوع يكون ومعظما للحائض الذي بين يديه وهو غافل عنه وإذا خرج عن كونه تعظيما لم يبق إلا مجرد الامتحان به ثم يجعله عماد الدين والفاصل بين الكفر والإسلام ويقدم على الحج وسائر وما رأى أن هذه العظمة كلها للصلاة من حيث أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف على الصوم والزكاة والحج وغيره بل الضحايا والقرابين التي هي مجاهدة للنفس بتنكيسها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أي الصفة التي استولت أربي فكيف الأمر في الصلاة ولا أربا في أفعالها فهذا ما يدل من حيث المعنى على اشتراط حضور القلب وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام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 Semuanya terkupas di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Sebagaimana uh, pernah kita mungkin uh, ini di antaranya uh, apa yang dikatakan oleh Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitabnya Al Majmu' kalau tidak salah beliau mengatakan man arada an yu'atiba nafsahu yang ingin tahu kesalahan dirinya sendiri maka bacalah kitab Ihya Ulumuddin barang siapa yang ingin mencela dirinya sendiri mana ya barang siapa yang ingin tahu kesalahannya dirinya sendiri maka, maka baiklah kitab Ihya Ulumuddin di sini di tentang masih berkisar kepada masalah uh, eh, istiratul khusyuk wa huduril galab mas kehadiran hati di saat kita salat termasuk daripada bagian asrarus salat rahasia-rahasia salat kemarin mungkin kita bahas tentang seseorang yang mengatakan kalau kita mengucap kemudian yang kita ucapi terima kasih tadi tidak tidak tidak ada di depan kita atau kita tidak berada di hadapannya maka ucapan terima kasih tadi itu saya kira saya ucapi terima kasih tidak ada di depan saya nah, ya atau saya mengucapkan bukan di depannya dia maka mungkin saya di depannya orang lain ya apa buktinya tidak ada faedahnya apa apa seakan-akan bersyukur ya perwujudan syukur kita kepada Allah Taala itu sholat itu nah ini berat memang pertamanya adalah memang berat kita untuk suruh khusyuk suruh hudur itu memang ya dari awal diawali diawali diawali hatta dari awal takbiratul ihram tidak apa-apa ya meningkat nanti meningkat kemudian meningkat meningkat nanti insya Allah bil kuliah itu sulit tapi ya apa ya beda antara kul sama kuliah jadi garis besarnya sholat itu adalah anda khusyuk ya jangan justru seperti sholat ya dibalik sekarang khusyuknya yang lebih banyak daripada lalainya Dikatakan tadi wa amar ruku' wa sujudu, adapun ruku' dan sujud ini maksud menundukkan kepala. Tak ubahnya seperti hamba sahaya atau budak yang menundukkan kepalanya di depan rajanya. Ya, ruku'. Ya, itu juga satu pertanda satu perwujudan seorang itu adalah menghamba nah, kepada sana, kepada Allah taala. Walau jazaan yakuna mu'adziman lillahi azza wa jalla bi kalau seorang hamba Allah Ta'ala boleh dikatakan ia mengagungkan Allah padahal dia lalai Contoh saya Saya mengagungkan Allah Ta'ala Allahu Maka dikatakan lajaza ini jawabnya Ini jawabnya Lajaza an yakuna mu'azziman li sanamin maudu'in baina yadaihi wa huwa ghafilun anhu kalau mengagungkan Allah Ta'ala dengan takbir Allahu Akbar Padahal saya lalai kepada Allah Saya tidak memikirkan Allah Berarti sama saja Kalau seorang kafir menyembah berhala <laughs> Tidak ada, ubahnya Tidak ada ubahnya Maknanya sholat yang dikerjakan tidak berubah Tidak ada tidak ada pengaruh apa-apa Padahal semestinya sholat bukan punya pengaruh tidak ada, ada ubahnya. Ini sholat menghadap Allah lala, lale sama. Sama, tidak ada ubahnya sama sekali ini. Tidak ada, tidak ada pengaruhnya. Ruku ini ruku sujud, ini ruku ini ya ruku, ini sujud ini ya sujud sama. Ya bukan itu yang dimaksud dalam Islam. Yang dimaksud dalam Islam, anda sholat menegakkan atau menggerakkan seperti apa yang sudah disyariatkan. Kemudian au yakuna mu'azziman lil haid baina yadayhi wa huwa ghafilun anhu atau dia mengagungkan tembok yang ada di depannya sedangkan dia lalai ya, sama ya wa idza kalau memang seseorang itu waktu dia mengagungkan Allah taala seseorang dia mengagungkan Allah taala di dalam salatnya tidak ada gerakan kecuali hanya menggerakkan punggung dia keluar dari khusyuk wa laisa fihi minal masyaqqah ma yaksidul imtihana bihi ya seakan-akan sholatnya tidak ada rasa berat lah tidak ada masyaqqah eh, khusyat ada masyaqqah ada imtihan ada ujian itu berat ya dipaksa karena memang ya memang itu taklifnya ya memang bukan merupakan bisa keseluruhan bagi manusia dalam sholat-sholatnya dari awal takbir sampai akhir salam tidak bisa tapi ya dipaksakan sedikit demi sedikit masyakoh ya. ada pemaksaan sedikit bainal kufri wal islam maka sholat yang ditegakkan dengan begitu dengan bentuk khusyuk tadi itu sehingga ada perwujudan ujiannya Allah Allah itu kan menghidupkan Alwi Habsyi di dunia ini kan untuk apa begitu dihidupkan oleh Allah itu untuk menerima ujian ya, salah satunya ini masyarakat salah ini sulitnya orang di dalam menegakkan salat kalau memang sholat cuma ditegakkan Allahu Akbar, ini ya, tidak ada bedanya sama orang kafir waktu ringan saja takbir, ruko, tidak ada gerakan, tidak ada getaran hati, tidak ada apa-apa sama Allah Taala, hampa. Sholatnya kosong, nul, ya. Maka dikatakan sholat itu semestinya dijadikan sebagai imaduddin, yaitu tiangnya agama yang bisa membedakan antara orang ini kafir apa orang ini Islam. Mestinya begitu. Ya, wa yugaddam ala alal haji wa sairil ibadat bahkan harus didahulukan daripada amal ibadah haji dan amal ibadah yang lain zakat sholat tidak diterima hajinya tidak diterima hajinya puasa tiap tiap tahun bulan Ramadan tidak pernah medot sama sekali tapi tidak pernah sholat tidak terima puasanya awal ya awal ibadah itu adalah sholat wajibul qatlu bisababi tarkihi seseorang yang meninggalkan sholat secara khusus kalau dia mengatakan bahwa sholat ini tidak wajib bagi saya, wajib orang ini dibunuh di dalam negeri Islam sana, ya di dalam pemerintahan Islam, dalam undang-undang Islam, di dalam negeri Islam, tatanan Islam. Itu caranya Islam. Makulah halis salah min haitsu a'maluha dhahirah. Dikatakan bahwa yang saya lihat dari pengagungan semuanya waktu orang itu mengerjakan sholat adalah dilihat dari segi amaluhu zahirah amalnya secara kalau sudah mengatakan Allahu Akbar apakah orang ini main-main enggak enggak main-main dia mesti dia menghadap Allah ya betul kita tidak tahu apa isi hatinya apakah dia khusyuk apa dia vonis orang ini enggak khusyuk tak tahu kita yang tahu Allah ya dari segi amal secara zahir kita tahu bahwa orang ini menegakkan salat. Illa an yudhafa ilaiha maksudul munajah. Maka bisa disandarkan oh orang ini lagi munajat lagi munajat ya sama Allah. Dia lagi menghambakan dirinya kepada Allah. Mesti begitu. Ya, orang menilai begitu. Fa inna dhalika yatagaddamu ala shaw didahulukan ya, dikedepankan atau didahulu diutamakan daripada puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lain. Kalau tidak ada tidak ada nilai orang ini munajat sama Allah. Tidak ada tampak apa-apa. Haji juga begitu, ya. Balid bahaya wal garabin bahkan orang yang berkorban di mana di dalam berkorban itu ada mujahadah, ada perjuangan jiwa, mujahadatun nafsi bitanggi silmal. Ada perjuangan jiwa untuk mengurangi harta. Anda punya harta satu orang, jadi 300 ribu uang Anda. Itu kan perjuangan. Ini sholat lebih afdol daripada ini. Salat lebih afdal daripada berkorban. Ya. Galallahu taala, maka Allah taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yaning kambing atau daging unta atau daging sapinya juga bukan darah unta, darah kambing atau darah sapinya, tapi yang sampai kepada Allah taala adalah takwanya. Jadi, masalah ada orang bertanya kepada Anda, "Saya orang miskin, Ustadz. Saya orang fakir atau saya orang tidak mampu apakah ada kemungkinan bisa negakkan sholat itu lebih afdol insya Allah kalau anda tahun depan punya harta bisa berkorban itu tambahan nilai tambah nilai tambah nawafil kan nilai tambah nafilah itu kan pokok jangan ditinggal gitu loh ya ai asifah allati alal galbi artinya sifat yang bisa menguasai hati seseorang hatta hamalat salat tadi itu atau orang yang yang mengerjakan ketakwaan tadi itu dia takwa dia taat sama Allah dari lubuk hatinya hadir hatinya kepada Allah Ta'ala bisa membawa kepada memenuhi perintah Allah Ta'ala dan itu merupakan nah, kita lihat bagaimana orang yang sholat sekarang wala ariba fi af'aliha saya kira mungkin di dalam sholat kata Imam Ghazali saya kira orang di dalam sholat itu tidak ada kecenderungan untuk dunia tidak ada ya kan bisa anda puasa Anda bisa datang ke pasar kelewer, bisa. Dagang, jual beli, ini bisa. Zakat mungkin Anda bisa bisa ngitung. Haji belanja. Atau dalam keadaan haji mungkin Anda bisa lihat kanan kiri. Ya, bisa lihat kanan kiri. Tapi sholat tidak boleh. ada kecenderungan untuk harta kebutuhan sedikit pun. Fahada mayadulu ala amin eh, haithul makna ala syirati hudurul galib ini tentang sisi makna syaratnya seseorang hadirnya hati di dalam sholat usahakan itu berat tidak apa-apa awali dulu الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم فإن قلت إن حكمت ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا لم يشترط إلا حضور القلب عند التكبير فاعلم أنه قد تقدم في كتاب العلم أن الفقهاء لا يتصور لا يتصرف بل يبنون أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح وظاهر الأعمال كاف لسقوط القتل وتأزير السلطان فأما أنه ينفع في الآخرة فقد نقل عن بشر بن الحارث فيما رواه عنه أبو طالب المكي عن سفيان الثوري أنه قال من لم يخشى فسدت صلاته وروي عن الحسن أنه قال Mu'ad bin Jabal man arfa man ala simali an man ala yaminihi wa shimalihi muta'amidan wa huwa fi salati fala salatalah. Ya, disebutkan di sini lihat. Ini ya ya pentingnya seseorang ini ulama ahli fikih sama ulama ahli fikih yang hanya berkisar kepada hal-hal yang zahir saja sama ulama ahli fikih tapi juga pemenuhan batin. Ya, ini penting ini sangat penting sekali dikatakan jika engkau bertanya fa'in gulta in tepken ba, ba, ba, batalnya sholat seseorang waja'altu hudural galbi syartan dan aku jadikan bahwa orang yang sholat kan syaratnya sholat visi hatiha ijma al fukaha kalau begitu sekarang saya sudah menyalahi ijma'nya orang ulama sekarang begini ini ini ini ini ini ini ini tambah satu lagi apa satu yang jadi yang satu adalah harus hadir dan lisihi ulama ini menyimpang dari fatwanya ulama ulama-ulama ini. Ya, ada orang bertanya begitu. Khusyuk itu bukan merupakan begitu. fukahnya Orang-orang ahli fikih mengatakan begitu, kata Imam Ghazali. Fa innahum lam yashtaritu illa hudurul qalbi inda takbir kadang-kadang kita mendapati itu tidak disyaratkan sama sekali kecuali waktu takbiratul ihram takbiratul ihram tok ini ulama fuqaha nih bicara ya Fuqaha dunia ini Fuqaha yang hanya sekitar ilmu fikih zahir saja ta'alam jawab nama Ghazali di awal ya bahwa sesungguhnya para fuqaha ini ulama ini tidak pernah mengolah batin <laughs> ulama ini fukaha fakih orang-orang fakih dafi tarikil akhirah juga tidak pernah mengurai tentang hati dan tidak pernah mengurai tentang jalan menuju akhirat tak pernah tak pernah ya sudah segi ini ha, waktu dibaca harus fasih baknya sinnya lamnya haknya haknya toknya tok rotnya harus fasih ruku juga begitu inhina ya urusan anda sama Allah Ta'ala tidak pernah mengupas tentang masalah itu bal yabnuna zahiral ah, ahkamid din ala zahiri amal jawareh mereka hanya membangun yang disandarkan kepada zahir amal anggota badan kita cuma itu ulama fukaha itu hanya sekedar itu pokok nundukkan kepala itu fukaha cuma itu bicaranya ya wa zahirul a'mali kafin li sugutil gadli wa ta'ziri sultan bahkan zahirnya amalnya orang dapat mencegah jatuhnya hukuman atau takzirnya seorang raja kepada dirinya contoh seorang yang mengatakan wajib bagi saya maka orang ini wajib diminta taubatnya tiga hari ini ini fikih ya kita bicara fikih wajib diminta taubatnya secara tiga hari hari pertama tidak mau taubat hari kedua tidak mau taubat imhal ditunda sampai hari ketiga hari ketiga tidak mau taubat bunuh tapi hari ketiga dia kemudian sholat Allahu Akbar mau hatinya hadir tidak hadir raja kemudian lihat oh orang ini sudah sholat berarti tidak jadi dibunuh ya nah secara zahir amal itu amal sholat yang dikerjakan sama dia kafir dapat mencegah lisugutil gatli jatuhnya ya bisa batal pembunuhan telat karena menganggap sholat maghribnya tidak wajib bagi dirinya maka orang ini jebloskan penjara tiba-tiba dayang-dayangnya atau tentaranya sultan itu datang oh, oh tahu raja yang penting dia sudah ngerjakan gerakan sholat maghrib ya fa'amma anahu yang fa'uf kalau dibicarakan bahwa apakah sholat yang dia kerjakan tadi itu bermanfaat untuk di akhirat fikih mengatakan tidak tahu fikih bal ala annahu la yumkinu an yadda'iyal ijma oleh karena tidak ada kemungkinan untuk mengaku itu adanya ijma nah, tidak bisa ijma ulama hatta tidak tahu ulama kalau dia khusyuk apa tidak ya fakat nukila anil Bishr an Bishr ibn al-Harith dinukil dari Imam Bishr ibn al-Harith fi rawahu an Abu Talib mengatakan bahwa man lam yakhsha fasadat salatuhu barang siapa yang tidak khusyuk maka salatnya rusak bahkan diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri murid daripada Sayyidina Ali beliau mengatakan annahu qala kullu salatin la yahduru fihal galbu fahya ilal ugubati asra hatinya tidak hadir maka ia lebih cepat mendapatkan adab dari Allah Ta'ala berat ya berat ini faman ala yaminihi wa shimalihi muta'amidan wa huwa fi salah fala salatalah barang siapa orang yang mengerti atau tahu siapa orang di sebelah kanannya salatnya maka salatnya tidak teranggap atau tidak kanggu sholatnya berarti dia belum sholat berarti dia tahu dari bagaimana cara untuk supaya kita bisa keluar dari ini supaya jangan dihadap sama Allah kita sudah sholat di dunia sampai di akhirat kita di dalam api neraka sehingga harus bagaimana dengan kewajiban sholat bagi kita harus kita tegakkan kalau tidak kita dihukumi kafir nah, sehingga bagaimana ya, ada cara-cara penguasaan hati kita atau diri kita tahu tentang khusyuknya sholat nah, kemudian وروي أيضا مسندا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرها وإنما يكتب العبد من صلاته ما عقل منها وهذا لا نقل عن غيره لجعل مذهبا فكيف لا يتمسك ليس العبد من صلاته إلا ما عقل منها فجعله إجماعا وما نقل من هذا الجنس عن الفقهاء المتورعين وعن علماء الآخرة أكثر من أن يحصى إلى أدلة الرجوع والحق الرجوع إلى إلى أدلة شرع والأخبار والآثي ظاهرة في هذا تقدر بقدر كسر الخلق فلا يمكن أن يشترط على الناس إحضار الكلب في جميع صلاته فإن ذلك يعجز عنه كل البشر إلى الضرورة فلا مرد له إلا أن يشترط منه ما يطلق عليه الاسم ولو في اللحظة ولو في اللحظة الواحدة وأولى اللحظات به yeah. Imam Ghazali mengerti kondisi kita mengerti tentang kondisi kita sekarang jadi kupasan Ihya ini ya Kwani kalau anda mau tahu gambarnya Ihya ini gambarnya Ihya ini ada batasan-batasan nanti batasan-batasan tadi ini sampai di akhir Ihya nanti nanti di akhir Ihya nanti anda akan mengatakan begini kalau begitu bagaimana kami bisa hidup kalau bisa baca Ihya sholat ada, ada aturannya bahkan buang hajat ada aturannya bahkan begini ada aturannya seakan-akan kayak ada pembatasan dalam diri kita apa yang bisa mengetahui tentang batasan-batasan yang aku katakan di dalam bab-bab yang lalu maka dia akan mendapatkan surganya Allah dibuka saya mau Ghazali ini loh kemudian dibikin hati kita ini apa namanya ya kusut dibikin hati kita ini e, berpikir tentang ya Allah bagaimana nanti kehidupan saya di akhirat ya di sini dikatakan Diriwayatkan pula oleh Imam Hasan Al Basri tadi di atas tadi, beliau meriwayatkan ada satu musnad Rasulullah yang ditulis sama Allah Taala itu bukan seperenam sholatnya, bukan. Yang ditulis sama Allah Taala bukan seper sepuluh sholatnya, bukan. Namun yang ditulis oleh Allah Taala dalam sholatnya hamba itu apa yang ia pikirkan dari sholatnya. Anda Allahu Akbar. Tidak ada kosong ya, Allah berarti tidak ada tidak ada nilainya <laughs> ya harus dipikir Allah maha besar maha besar apa maha besar pikir begitu ini kalau dinukil dari yang lain laja ala madhaban pasti akan dinilai sebagai satu madhab tersendiri maksudnya ini keruntunan yang wajib diikuti fakaifala yutamasakubi bagaimana tidak dipegangi wagala Abdul Wahid ibn Zaid seorang ulama bahwa sesungguhnya sosok seorang hamba tidak akan dinilai sholatnya oleh Allah Ta'ala kecuali apa yang dipikirkan sama dia di dalam sholatnya dan ia jadikan pendapat ini sebagai ijma ya wa manugila min hadal jinsi dan apa yang dinukil dari jenis para fukaha yang warik fukaha yang warik itu apa? fukaha fukaha ahli fikih tapi ahli fikih yang bukan hanya bersandar kepada fikih zahir tapi juga kepada fikih akhirat kepada fikih itu pokoknya ya itu wa an ulama al akhirah dan juga banyak dari penukilan-penukilan pembicaraan atau fatwa-fatwa ulama akhirah suatinya mereka semua sepakat mengatakan bahwa sholat seseorang yang tidak khusyuk tidak diterima sama Allah sholatnya semua fuqaha mengatakan begitu semua ulama mengatakan begitu dalil syarak dalil-dalil syariat Quran dan hadis ya akbar hadis-hadis Rasulullah dan athar athar itu adalah uh, jejak langkah para sahabat semuanya tampak di dalam persyaratan seseorang yang harus sholatnya khusyuk itu illa anna magamal fatwa fit taklifid zahir hanya saja kedudam membebani hamba-hamba Allah Ta'ala kayak kita ini secara zahir yutagaddar bigadri gusuril khalaq dikatakan adalah menurut keterbatasan si manusia mampu ndak ini gitu dipikir sama dia jangan dia pokok saya mampu kami ulama semuanya mampu tidak peduli kepada kaum ulama itu ijma dulu dia kumpul dalam satu ruangan kemudian dia merumuskan satu masalah difikirkan perumusan jawaban ini untuk kaum awam dengan ilmu mereka bukan dengan kebodohan dengan ilmu mereka jadi ulama itu berpikir jernih ya fala yumkin an yashtarikin Manusia itu setiap kita ini ikhwani tidak mungkin untuk bisa hadir hatinya di seluruh sholatnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, saya kurang jelas. Saya pas sahabat Rasulullah ini, dia pernah waktu dia Rasulullah itu punya dua selendang. Selendang yang satu warnanya yang warnanya hijau ini rupanya baru selendangnya Rasulullah. Dilihat sama sahabat itu. Waktu dilihat sama sahabat, dilihat, dilihat, dilihat, dipandang sama mengatakan, Kenapa wahai sahabatku? Apa kau menginginkan ngeridakku ini, selendangku ini? Benar ya Rasulullah. Mana yang kau inginkan? Yang hijau atau yang merah? Yang hijau. Mengerjakan sholat khusyuk hari ini, semuanya, maka kau dapat ridak hijau. Berdiri sahabat tadi ngambil air wudhu, sholat sunnah dia. duha waktu itu apa? Sholat apa? Allahu Akbar. Khusyuk sudah lupa. Disuruh khusyuk dia. Khusyuk ayat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah syaitan datang ingatkan hei eh, saudaraku hasil kau dapatkan hari ini terus ini Swiss di sini ya berdiri dia assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum pelencing langsung betul Rasulullah benar terakhir sholatmu bagaimana kata Rasulullah benar ya Rasulullah terakhir sholat saya dibisiki sama syaitan ridha hijau tidak bisa ada sulit sahabat ini Zaman Nabi sana. Mau kayak kita lagi, mau pikiran macam-macam sudah kita. Tidak bisa ya ini ya. Fala keseluruhan surat. Fa inna dzalika yu'jizu anhu kullul bashar. Karena hal itu akan bisa melemahkan semua manusia. Kulal bashar akan tidak bisa. Semua manusia tidak bisa. Bisa khusyuk tidak bisa. Mungkin ada. Kalau saya sedikit. Ya Nabi, para ambia, orang-orang yang dipilih sama Allah Ta'ala dari para ulama, aulia, orang-orang salihin sedikit dalam yumkin istiratul isti'ab lid falamaradalah kalau begitu jawabannya lihat ya bagus jawabannya kalau begitu kalau memang tidak mungkin bisa disyaratkan secara salam secara darurat tidak mungkin dia falamaradalah maradalah maka ya sudah tidak ada jalan lagi sudah tidak ada jalan lagi apa jalan yang utama illa kata an yashtarita minhu ma yantaliqu alaihil ismi alaihil ismu oleh karena itu kalau tidak bisa khusyuk semuanya sholatnya maka hendaknya disyaratkan khusyuk pada ngasih korat bawah paling tidak di nama tersendiri di mana itu walau fil lahdatil wahidah walau cuman sejenak walau hadhat bihi lahdatut takbir dan paling utama-utamanya sejenak di dalam sholat itu kapan? waktu takbiratul ihram ini disuruh khusyuk kita kata Imam Ghazali oleh karena itu kami batasi pembebanan kepada kaum awam tadi ini hendaknya kalau dia tidak bisa khusyuk sholatnya semuanya ya paling tidak khusyuk waktu takbiratul ihram untuk awalam tidak mampu kita ya seperti itu anahnu wa nahnu ma نرجو ألا يكون حال الغافل في جميع ظاهرا وحضر القلب لحظة وكيف لا والذي صلى مع الحدث ناسيا صلاته باطلة عند الله تعالى ولكن له أجر ما بحسب ومع هذا الرجاء فيخشى أن يكون حاله أشد من حال التارك وكيف لا والذي يحضر الخدمة ويتهاون بالحضرة الذي يؤرد عن الخدمة يا disebutkan di sini lihat Enak sudah jawabannya ini. Ini sudah lebih ringan ini. Ini sudah lebih ringan. Dikatakan oleh karena itu kami di sini berharap kita mesti yang penting harapan kami kita Imam yang penting buat kaum awam ini kayak kita semua ini yang penting jangan sampai keseluruhan sholat kita lalai utama-utamanya waktu takbiratul ihram deh. jangan semuanya lalai harapan kami jangan sampai semuanya sholat kita lalai berarti tidak ada bedanya kalau sholat kita lalai semuanya tidak ada bedanya dia sholat sama tidak sholat podo wae istilahnya gitu sama saja dia sholat sama di zahiran secara zahir dia sudah negakkan sholat ya kayak kayak saya masalah saya ngerjakan sholat subuh secara zahir saya sudah sholat subuh saya waktu saya takbiratul ihram cukup ya wa kaifala walladhi shalla ma'al hadati nasian coba anda bayangkan bagaimana oh, hadat tidak ada wudhu sudah ngentut dia atau sudah buang hajat dia sholat dalam keadaan hadat tidak ada wudhu tidak punya wudhu dia sudah negakkan sholat luhur misalnya anda sholat luhur Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullah Ya Allah saya ini junub ini belum mandi wajib sih Masalah begitu. Bagaimana ini? Sholatnya jelas batal. Batilah. Walakin lahu ajrun bihasa bifi'lihi Tapi menurut fi'ilnya, menurut perbuatannya, dia dapat pahala. Oh, dia sudah negakkan ini bahwa kadarnya orang ini keteledorannya dia dalam keadaan sholat tidak dalam keadaan bersuci harus diulang ya itu tidak bisa dibatasi Allah pasti akan memberikan pahala tapi menurut syariat orang ini harus sholat lagi nah bisa sholat itu dikatakan bisa diterima arrajau oleh karena itu harapan kami dikhawatirkan dikhawatirkan dikhawatirkan akan keadaan orang yang sholat dalam keadaan lalai tadi lupa itu bisa lebih jahat keadaannya nanti di akhirat nanti kan sholat sama sekali kenapa wa kaifala bagaimana tidak waladhi yuhdirul khidmah wa yatahawanu bil hadrah orang yang dia orang yang mengatakan pengabdiannya kepada seorang raja seorang raja orang sama orang ini ya seorang mengatakan pengabdiannya kepada seorang raja wayat kemudian saat dia mengabdi kepada raja saat dia berbincang-bincang kepada raja dia menyepelekan raja menganggap remeh raja ya, tadi dengan kalimat-kalimat yang menghina raja ya maka bagaimana keadaannya asyaddu halan minalladzi orang yang tidak pernah berkhidmat sama sekali kepada raja raja ini orang tidak berkhidmat sama saya tapi ini berkhidmat dengan kalimat yang menjelek-jelekkan saya oh ini harus saya adab ini nah, kata yang ghafil dengan kata-kata yang buruk kita kepada Allah nah, Allah jauh lebih marah kepada kita tidak boleh makanya adabnya lebih cepat daripada orang yang ya warrajai wasarul amru mukhtiran fi nafsi fa ilaikal khiyaratu ba'dahu fil ihtiyati wa tasahuli wa ma hadha fala madma'un fi fa inna dhalika min daruratil fatwa kama sabaka at-tanbih alaih wa man arafa sirra salati alima anal ghaflata tudaduha fi kitabi qawaid al-aqaidi أن كسور الخلق أحد الأسباب المانعة عن التصريح بكل ما ينكشف من أسرار الشرع فلك مريد الطالب لطريق الآخرة وأما المجادل المشغب وأما المجادل المشغب فلسنا نقصد مخاطبة حضور القلب هو روح الصلاة وأن أقل ما يبقى به رمق الروح الحضور عند التكبير فالنقصان منه هلاك الروح في أجزاء الصلاة وكم من حي لا حرك به قريب من ميت فصلاة الغافل في جميعها إلا عند التكبير كمثل حي sekarang gini kalau sudah orang bisa menimbang-nimbang oh kalau begitu saya harus khusyuk sholat saya sebab kalau orang tidak pernah saja tidak pernah ada yang namanya oh kalau saya tidak khusyuk saya bakal dijebloskan dalam neraka nanti namanya kan kelebihan rojak ini orang ini kelebihan harapan tidak ada rasa takutnya sama Allah yang arhamur rahimin bakal maafkan saya tidak bisa begitu ya orang ini kelebihan rojak dia ya harus dikasih pengetahuan pengetahuan tentang masalah neraka supaya bagi anda sekarang bisa milih antara anda mau berhati-hati di dunia ini atau mau gampangkan nah, ya tidak ada perbedaan sebetulnya antara ulama yang satu dengan ulama yang lain para fukaha ini tidak ada perbedaan fima aftau bihi minasihati ma'al ghaflah mereka lalai tetap sah yang penting tidak mengerjakan hal-hal yang batalkan sholat tetap sah sebab fukaha saya ulangi ulama atau fukaha tidak per fa'ina dari kami daruratil fatwa ketahuilah fatwanya fukaha ini hanya darurat sifatnya sifatnya darurat jadi kalau dia bicara sama kan hal-hal yang batalkan sholat darurat fatwa darurat yang penting dia sholat dulu namun kita yang sudah sholat ikhwani ya diusahakan untuk khusyuk. Jibal, gunung-gunung sana atau mungkin di pesisir orang yang tidak pernah kenal sama ulama, ya mungkin ulama yang terjun ke sana, pokok jenengan sholat dulu. Urusan khusyuk tidak khusyuk fatwa. Maka dikatakan eh, waman arafa sirra sholat. Barang siapa orang yang mengetahui tentang rahasianya sholat, alima maka dia akan tahu bahwa orang yang Walakin gadzakarna fi babil farq bainal ilmi dhahir wal batin. Ya, di sini Kata Imam Ghazali, saya pernah menyebutkan tentang antar perbedaan antara e- sesungguhnya keterbatasan manusia itu semua manusia kan punya keterbatasan. Sesungguhnya keterbatasan setiap manusia itu penjelasan tentang masalah rahasia-rahasianya sholat. Keterbatasan. Kalau sekarang penjelasan ini saya jelaskan di daerah Irian Jaya. Gitu loh. Tapi karena antum semua alhamdulillah sudah merupakan orang yang bisa menegakkan sholat dan menjaga sholatnya, Masya Allah. Maka ini saya perlu untuk di Falnak tasir kata Imam Ghazali oleh karena di situ kami batasi di sini pada pembatasan pembatasan pembahasan khususnya kepada orang-orang sholat itu ada sesuatu yang bisa memuaskan orang yang ingin tahu jalan akhirat kalau anda ikhwani kepingin tahu jalan menuju wa amal mujadil kata Imam Ghazali ada pun orang yang tukang debat wal musyrib dan orang yang suka menyebarkan kebohongan-kebohongan dan keburukan-keburukan mau debat mau bongkar keburukan-keburukan bukan sekarang tempatnya ya hasilul kalam kesimpulan kata Imam Ghazali kesimpulan kalau roh tidak ada tidak hidup mati dia ya wa ana agala mayab gabihi ramagur ruh ait ramak namanya ya tinggal sedikit rohnya yang ada di kerongkongan ini al hudur waktu kita hadir di dalam sholat di saat kita takbiratul ihram itu yang paling tidak ruh sampai di sini kalau orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalul jannah maksudnya begitu artinya insya Allah diterima sama Allah ya fanukson minhu halak tapi kalau ini juga tidak ada binasa kita diri ziyadah alihi tambah situ ruh fi ajai sholat kalau ruhnya bisa ditambah bukan hanya di sini tapi di badan setengah badan atau seluruhnya bagus wa kam min hayyin berapa banyak orang yang hidup la haraka bihi garibun min mayitin berapa banyak orang yang hidup tapi tidak bisa bergerak hidup tapi tidak bisa bergerak dia ya obah tidak bisa kedep tidak bisa makan tidak bisa berarti sudah tidak bisa diharapkan untuk bisa sembuh dan hidup dia eh, Muzali maka sholatnya orang yang lalai seluruhnya dari mulai awal takbir sampai akhir takbir lalai kecuali waktu takbiratul ihram saja dia ingatnya sama Allah taala hidup tapi tidak punya gerakan cuman gerakan mata mungkin kedep kedep bagaimana baik kedep saja bagaimana ini dikatakan mendekati kepada binasa Allah taala menolong kita supaya khusyuk kita di dalam salat supaya salat-salat kita insya Allah yang kurang diterima oleh Allah taala dijadikan sayiat kita keburukan-keburukan kita di dalam amal-amal kebaikan dan amal-amal taat kita oleh Allah taala Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima itu semuanya dan menjadikan syahidan lana la syahidan alaina wa hujatan lana